Surah Al-Fajr Bismillahirrahmanirrahim Wal fajr Demi fajar Walayalin ashr Demi malam yang sepuluh Wasyaf'i wal watr Demi yang genap dan yang ganjil Wallayli idha yasr Demi malam apabila berlalu Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ma'ad? Iramadatil 'imad yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, التي لم يخلق مثلها في البلاد yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, وفرعون ذي الأوتاد dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, الذين طغوا في البلاد yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, فأكثروا فيها الفساد lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. فصب عليهم ربك سوط عذاب Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. إن ربك لبالمرصاد Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, kemudian memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Namun apabila Tuhan mengujinya, kemudian membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. وتأكلون التراث أكلا لما Sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. وتحبون المال حبا جما Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut. وجاء ربك والملك صفا صفا Dan datanglah Tuhanmu. Sedangkan malaikat berbaris-baris. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Manusia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. ولا يوثق وثاقه أحد Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. يا أيتها النفس المطمئنة Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya. Fadukhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadukhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku.